makruh itu dulu itu di atas haram. Ya seorang lagi dulu makruh itu fokal haram. Mereka maknanya makruh itu digetingi, napa? Digetingi berarti maknanya vokal haram. Saiki makruh itu dunal haram. Ya, makruh itu dunal haram. Lah misalnya bahasa dhisik mbok bahasa saiki ya kacau. Dhisik iku nak cara sahabat mbok takoi. Pak sahabat hukume kafir piye? Makruh hukumnya zina piye? Makruh zaman ikul, Tapi maknanya makruh iku fokol haram di atas haram. Dhisik makro iku maknanya digedingi. Nak digedingi berarti sak dhuwure haram. Mulane nak manani yo ya kudu mbok maknani ra oleh mbok basa Arab. Engko nak basa Arab kok mustalah aleh. Jadi nak mana ini kudu tegas. wakar rohalan geding sapa Allah. no sopo Allah. Ilaiku maring siro kabe al kufro ing kekafiran wal fusuqa lan fasikan. Wajib ke maknani ngono iku wajib. Lah napa manani nganggu basa Arab, Engkau uang mikirnya makruh itu wis nganggo istilah fakih. Fakih kekinian. Berarti ngene, wakar rohalan makroh no sopo Allah. Ilaiku maring siro kabe al kufro ing kufur lho iki kufur iku makruh. Terus pikirannya makruh koyo rokok, dunal, Harm. Uta loko. Wala ulama itu penting. Ulama lho ya ora mubalek penting. Ben duduk perkara niku. Jadi mergo bahasa itu perubahan. Sangat. Makanya ada ulama yang menanggali bahasa makruh dimaknani dunal haram itu setelah tahun 300. Ada tahunnya sampai. Dulu orang bernama Ustadz itu terhormat. Karena Ustadz itu di Mesir sampai sekarang itu profesor. Jadi ila darujatil Ustadziyah maknanya profesor. Nah ini Ustadz itu TPG. Jadi cara Mesir dulannya Indonesia uga sebanyak itu profe profesor. Lho Ustadz ya, takut wong sing kuliah Al Azhar. Ustadz itu maknanya apa? Profesor. Al Ustadz al Ustadz doktor maknanya profesor doktor balago, ilarut, batil, ustadziyah mana profesor bukan sekedar doktor ustadziyah itu profesor Lah ning Indonesia guru TPK, TPA kabeh ku ustaz. Berarti semuanya profesor. Jadi bahasa itu nah ya sudah harus ditanggali makanya Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama itu mangkel betul ketika Imam Syafi'i ngendikan wa akrohu kada kemudian sebagian ashabnya menafsiri hanya makruh itu marah besar beli karena Imam Syafi'i era orisinil jadi ketika mengendikan akrohu bisa saja maksudnya itu haram karena ini mana wa akrohu kada itu saya tidak suka itu ndak suka itu kan bayangkan Allah misalnya ngendikan ning kowe aku rasa seneng iku. Ya kan parah kan atau Rasulullah ngendikan aku rasa seneng iku kan parah. Nah, dulu pernah ada periode makruh itu faukal haram. Sama dulu itu ada istilah mubalik itu adalah luar biasa karena balagho anillah, balagho ahkama balago balagho muradallah. Itu tentu keren orang yang hanya ngendikan tentang hukumnya Allah ayat-ayatnya Allah menyampaikan dulu ya gitu balihu ani walau ayah tapi lama-lama sebagian mubalik itu menyampaikan muroda nafsi anak dudang ning batam untuk sakmi ini itu nerangno hukumnya pangeran no nafsu ini coba makanya semenjak era-era modern Sayyid Abdul Al-Haddad itu sering duko masyur itu dukani Sayyid Abdul Al-Haddad kutbul irsad kam min da'in yadda'i hu da'i lawah tapi hakikatnya yatu ila nafsi. Kam min da'in, yadda'i annahu yatu ila tapi hakikatnya yatu ila